Pada poin ini Syekh Abdurrahman Dusr rahimahullah menyebutkan ubudiyatullahil haqqa tadbitu ittizanal abdi sadiq fayakunu muttazinan fi sa'iri syu'uni la yudghihi malun wala izzun wala mansab li'annahu ya'tabir mala ni'matun min Allah uh, seorang hamba Allah yang menyatakan ia akan abdu wa ia akan nasta'in di dalam ibadahnya dalam hidupnya selalu dia akan menjaga keseimbangan dalam dirinya keseimbangan dalam kejujuran sehingga dia dapat mengendalikan seluruh urusan hidupnya tidak mau dikalahkan oleh kelewatannya harta hmm. atau berlebihannya harta atau kemudian adanya jabatan dan kedudukan karena itu semua merupakan nikmat dari Allah SWT ya. yang harus disyukuri dan ditunaikan dengan sebenarnya. Sebab uh, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dunia mal'unun hmm. wa mal'unun ma fiha illa li dzikrillah wa ma walahu wa aliman wa muta'allima hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya Hasan Rasul mengatakan ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini seluruhnya dilaknat dan dilaknat apapun yang ada di dalamnya kecuali jika digunakan untuk Allah jika digunakan untuk mengingatkan manusia kepada Allah dan apa saja yang mengarah ke arah Allah termasuk diantaranya orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah karena itu sekalian dua hal yang diingatkan dalam poin ini manusia cenderung lupa jika dia dikaruniai harta dan dikaruniai kedudukan karena berapa banyak kita menemukan seorang anak lalai kepada orang tuanya ketika dia sudah mulai kaya. Hmm. Betapa banyak seseorang kemudian lalai dan lupa kepada saudaranya pada saat dia mulai kaya. Betapa banyak kita menemukan orang-orang yang kemudian berpenampilan berbeda. Yeah. Dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya, dengan yeah. gaya-gayanya. Yang norak karena hmm. memang dia baru mulai tumbuh kaya. Oh, kabizet luar biasa itu <laughs> ya dan betapa hmm. banyak kemudian dia mulai menjepelekan orang-orang yang miskin di sekitarnya hmm. kemudian dia mulai berpenampilan dengan gaya-gaya yang berubah ya pakaiannya berubah yes. Iya, mobilnya berubah hmm. penampilan rumahnya berubah hmm. gaya jalannya pun berubah gaya bicaranya berubah cara makannya berubah semua tindak tanduknya mulai berubah Hmm. ikut gaya modern sehingga lalai bahwa dia adalah sedang diberikan nikmat oleh Allah yang harusnya dia syukuri hmm. justru dia jadikan itu jalan untuk lalai kepada Allah naudzubillah min makanya Allah ingatkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al faulaika humul khasirun Hei manusia ya orang-orang beriman hmm Jangan kamu dilupakan oleh harta dan anakmu sehingga kamu lupa kepada Allah. Sungguh kalau itu terjadi, maka kamu akan menjadi orang yang rugi. Apa artinya harta kalau sampai dibandingkan dengan Allah? Nggak ada artinya apa-apa. Apa artinya anak kalau sampai memalaikan kita kepada Allah? Hmm. Padahal semua itu nikmat dan karunia dari Allah yang harusnya kita lebih dekat kepada Allah, hmm. bukan malah jauh dari Allah SWT. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan dengan sesuatu yang sangat menarik sekali. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi beliau menyebutkan bani jai'ani ursila fi ghanamin fa afsada laha min hirs mar'i 'ala al-mali wa syaraf dini. Hmm. Kalau ada dua serigala serigala yang lapar. Hmm. Kemudian serigala itu dilepaskan dalam kandang kambing. Ada di sana satu kambing. Hmm. Apa yang bisa kita bayangkan? Dua serigala itu ketika berada di satu kandang di sana ada kambing. Maka kita yakin kedua serigala itu akan menerkamnya dan akan menjadikan makanan empuk bagi keduanya untuk berebut merasakan nikmatnya kambing yang ada di depannya. Hmm. Kata Rasulullah, dua serigala yang dikirim dalam satu kandang kambing itu tidak lebih dahsyat dibanding seseorang yang tamak kepada harta dan jabatannya. Allahu Akbar. Hmm. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Makna daripada hadis ini sesungguhnya yang banyak merusak agama seseorang itu adalah harta dan jabatan. Sebagaimana kalau saja Anda melihat dua serigala yang lapar menerkam kambing itu, dia tidak menyisakan sesuatu. Berapa banyak kita lihat manusia yang ketika dia berharta, mengakali agamanya, hmm. memperdaya agamanya, ya, mempermalukan agamanya. Yeah. Nasallahu ibarat dia serigala yang lapar tadi itu memperlakukan kambing yang ada di depannya. Biasanya prosesnya untuk mencapai jabatan itu biasanya dilalui lalukan agamanya. Yeah. Nasallahu afiyah. Kayaknya berikutnya apa yang dicari? Dia cari kedudukan, dia cari posisi, jabatan, posisi. dia cari posisi. Hmm. Dan untuk itu tidak jarang mereka mengeluarkan harta ya, untuk ya, aman, untuk dapat mencapai kedudukan dan jabatan itu. Yeah. Ada yang bisa mencapai kedudukan itu, ada yang tidak bisa mencapai. Ya, karena e, di antara mereka yang kemudian umpamanya ketika berebut untuk jadi gubernur, hmm. gubernur berebut untuk jadi bupati yeah, atau wali wakilnya kota. atau wali kota atau kemudian presiden. Yeah. Ketika mereka berebut anggota dewan ya. mereka ya. tidak kemungkinan hanya kosongan. Pasti mereka memodali hmm. semua langkah itu untuk bisa mendapatkan jabatan itu. Hmm. Nah, sekalian sampailah ke seseorang ketika memperoleh jabatan itu karena dia harus mengeluarkan modal begitu banyak, hmm. harus mengembalikan modalnya dulu. Dan <laughs> kemudian baru berpikir kepada yang lainnya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita ingatkan. Jangan sampai hartamu, jabatanmu menjadikan engkau lalai terhadap agamamu dan tanggung jawab agamamu dalam hidup ini. Saya seringkali ketika memberikan pelatihan kepada mereka yang kategori orang yang biasa ngitung duit. Hmm. Dan rata-rata sombong-sombongnya luar biasa. Dengan gayanya, dengan penampilannya. Masya Allah. Ya, seringkali ketika kita bicarakan tentang kepada mereka. Apa sih arti hidup mereka? Apakah hanya mengumpulkan apa ini e, tumpukan uang yang mereka hitung itu? Ya, kemudian Allah ingatkan alhaakumut takatsur. Yeah. Hatta zurtumul maqabir. Ya, manusia cenderung untuk memperkaya diri dengan harta itu sampai tiba-tiba mati datang sementara dia tidak siap menghadapi kematian itu. Nah, sallallahu alaihi maka kemudian Rasul mengatakan karena dilalaikannya manusia dengan harta itu dan berbangganya dengan harta itu sampai kemudian dia mereka selalu menganggarkan mali mali hmm. hartaku dan hartaku. Makanya coba Anda perhatikan ketika ada model mobil baru keluar yang inden berebut untuk bisa memperoleh apa e, bagian daripada mobil baru itu ya yang cenderung rata-rata mereka sudah punya mobil yeah. tapi hanya sebatas untuk apa prestis. kebanggaan prestis ya itu tidak dilarang silakan anda memiliki itu tetapi jangan kemudian itu menjadikan anda lalai kepada Allah berbangga diri sehingga kemudian hanya ingin berpenampilan di depan manusia hmm. Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, hmm. wal qatifa wal khamisa. In u'tiya wa illam yu'ta lam yarda. Hadis riwayat Imam Bukhari di mana Rasulullah menyebutkan celaka orang yang men menjadi hambanya harta itu, hmm. menjadi hamba emasnya, menjadi hamba peraknya, hmm. menjadi hamba apa kebutuhan rumah tangganya. Ya, qatifa itu babur, Perhiasan-perhiasan pernik-pernik rumah tangga. Hmm. Wal khamisa itu pakaian. Hmm. Kerjanya shopping aja itu. Ya? Pakaian bermerek semua. Pakaian bermerek luar biasa. Hmm. Dan itu menjadi kebanggaan dalam dirinya. Orang-orang seperti itu, kalau kemudian lalai kepada Allah, sehingga kemudian melalaikan sholatnya, melalaikan tanggung jawab agamanya untuk penampilan seperti itu, hmm. biasanya kalau dikasih apa-apa senang dia. Kalau nggak dikasih marah dia. Hmm. Nasolol afir. Ya. Karena itu kita jangan menjadi orang yang terlalu rakus dengan dunia. Akibatnya kemudian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul. Rasulullah pernah mengingatkan ad-dunya hulwatun khadira. Hmm. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun. Rasulullah mengingatkan dunia ini memang manis, hijau, tapi Allah ingin melihat kalian apa yang kalian berbuat dalam kehidupan dunia ini. Sehingga tahu apa yang kalian perbuat itu. Fatakud dunia, fatakud nisa. Hmm. Hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Apa ini? E, tibu daya wanita. Nah, ini menjadi satu peringatan kepada kita jangan sampai kita terpedayakan oleh kehidupan dunia ini. Yang paling menonjol dalam kehidupan dunia ini adalah harta dan jabatan itu. Sehingga karenanya kita harus perlu seimbang menjaga kedudukan harta dan jabatan itu. Kalau kita perhatikan Rasulullah SAW dari Muslim menyebutkan ahlul jannah salata. Kalau saja orang itu punya hartanya benar, hmm. orang itu kalau punya apa ini kedudukannya benar, Rasul menyebutkan mereka akan menempati surga. Ahlul jannah itu salata. Dari sini diriwayatkan Muslim bahwa penduduk surga itu ada tiga sultanun Muqsid. Pemimpin yang adil. Hmm. Ya, dia punya jabatan tapi dia adil. Warajulun rahimul qalbi bi di kurba. Yaitu orang yang hatinya lembut sehingga dia mengasihi apa nih keluarga-keluarga dekatnya. Hmm. karena kelembutan hatinya, kekayaan itu dia gunakan untuk membantu keluarga, keluarga dekatnya. Hmm. Ya miskin dia bantu, yang jatuh dia apa? Dia hmm, dukung hmm. supaya bangkit lagi. Hmm. Yang ketiga wa muslimun. Apa ini? Eh, di kurba, kurba wa muslim, orang apa keluarga dan orang muslim. Hmm. Wa rajulun ghaniyun afifun mutasaddiq. Yang ketiga adalah orang kaya. Hmm. Yang kemudian dia jadikan hartanya di jalan Allah. Hmm. Yang ketiga wa Inilah tiga orang yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai ahli surga itu. Nah karenanya pendengar dokter rahimakumullah kita perlu dalam hidup ini ketika kita menyatakan iya karena butuh iya karena stain kita yakini bahwa harta yang kita peroleh itu merupakan amanat Allah yeah. sekaligus menjadi ujian bagi kita mm -hmm. jika kemudian kita memperoleh harta itu secara benar mm. dan kemudian kita menggunakannya pun secara benar mm -hmm. maka berarti kita sedang telah menunaikan kewajiban harta itu dengan cara yang benar mm -hmm. Dan ini semua akan diminta pertanggungjawaban si Allah SWT. Begitu pula, jika kita memperoleh kedudukan dan jabatan itu dengan benar, yeah. dan kita tunaikan sebagai amanat, sekaligus sebagai ujian kita dalam hidup ini, yeah. maka sungguh ini akan menjadi apa ini bekal kita di hadapan Allah karena kita telah menunaikan amanat jabatan itu secara benar. Insya Allah setelah apa ini eh, berikutnya kita akan apa mendalami lebih dalam lagi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi harta dan kedudukan ini dengan berbagai macam contohnya agar kita dapat eh, terhindar dari ujian yang sangat berat ini yaitu ujian harta dan kedudukan yang tidak jarang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dia sombong dan takabur serta congkak terhadap apa yang diperoleh itu sehingga kemudian dia mengikuti jalannya syaitan. Nauzubillah min dzalik. Ya barakallahu uh, apa yang tadi kita bicarakan sekilas tentang bagaimana uh, harta dan kedudukan itu jangan yeah. sampai mempengaruhi hubungan kita kepada Allah SWT. Hmm. Bahkan sebaliknya bagaimana harta dan kedudukan itu dapat mendukung uh, seluruh uh, misi kita di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab terlalu banyak Eh, kurban-kurban hmm. hubungan kita kepada Allah SWT hmm. yang karena lalai terhadap harta itu sehingga kemudian tenggelam apalagi hmm. ketika pada saat yang mempunyai jabatan hmm. dia gunakan jabatan itu untuk memperoleh harta meskipun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan yeah. apakah itu korupsi apakah hmm. itu kemudian apa ini markup dan sebagainya hmm. proyek-proyek yang ada hmm sehingga kemudian uh, ujung-ujungnya nanti terus diperiksa oleh KPK terus penjara dan merasa malu yang luar biasa ketakutan luar biasa nah itu baru di hadapan manusia udah dosa yeah. malu yang luar biasa hmm. karena tertangkap apa ini uh, terlibat dalam korupsi ataupun hmm. dalam uh, manipulasi ini, uh, power abuse hmm. satu bentuk penyimpangan terhadap kekuasaan hmm. nah uh, tentunya kita uh, sebagai orang muslim Iya. Dan kita para dai pada umumnya harus juga memperingatkan mereka yang sedang berada di posisi-posisi jabatan yang strategis, hmm. posisi jabatan yang orang bilang apa ini ya, basah, eh, empuk, empuk dan sebagainya. <clears throat> Karena memang ketika kemudian ada seorang anggota apa legislatif ya? anggota dewan anggota dewan yang datang <laughs> pakai motor ya sementara yang lainnya pakai mobil mewah itu sudah menjadi pembicaraan antara mereka bahkan mas-mas media pun hmm. mengangkat itu jadul tapi satu dianggapnya itu sesuatu yang aneh gitu ya jadul tapi ya. satu padahal kalau kita melihat bahwa eh, itu bukan merupakan satu kehinaan ketika kita pakai motor kemana-mana ya yeah. bahkan itu satu kehormatan yang luar biasa hmm. karena memang kita menjadi orang yang bebas Merdeka mau tetap harus hmm, kemudian hmm. Hmm. terbebani dengan apa ini eh, mobil-mobil uh, jabatan dan sebagainya hmm. itu. Hmm. Nah pendengar pendengar dokter rahimakumullah memang menjaga keimanan ini bukan satu hal yang gampang. Hmm. Kalau kita bicara memang gampang. Yeah. Ketika kita dihadapkan kepada kenyataan, yeah, betul, Seth. ya bahwa kita berada di posisi yang begitu bahasa dan mm -mm. dan apa ini eh, menggoda, menggoda, menggoda, ya sehingga kemudian ya, tidak jarang kemudian uh, kita uh, diberikan hadiah hmm. ya, atau diberikan iming-iming yeah. korupsi dan sebagainya. Yeah. Makanya hadiah saja untuk seorang pejabat itu hukumnya haram hmm. menerimanya. Sehingga harus mengatakan hadiah itu sultan hulul. Ya, bahwa hadiah yang diberikan kepada seorang pemimpin yang memangku jabatan itu kategorinya hulul. Hmm. Hulul itu sama dengan pencurian. Hmm. Ya, sebagaimana seorang ketika dalam ikut peperangan Kemudian dia mengambil hasil peperangan tanpa pengetahuan, pengetahuan dan tanpa uh, proses pembagian yang benar. Iya, itu namanya gulul. Ya. Iya, nah, begitu pula penguasa ketika memperoleh keduduk apa memperoleh apa e, hadiah termasuk parcel-parcel dan sebagainya. Mm -hmm. Itu itu sudah kategorinya gulul. -hmm. Sehingga jangan sampai ada pemberian yang berkaitan dengan jabatan itu. -hmm. hmm. Nah, sekalian memang di uh, kondisi kita terakhir ini uh, jabatan itu diperebutkan oleh banyak orang. Iya. Jarang kita menemukan orang yang dikasih jabatan terus jam menolak atau keberatan <laughs> atau menerimanya dengan catatan. Mm -hmm. Ya. Sementara yang ada itu adalah perebutan yang luar biasa. Iya. Kita lihat uh, pada saat uh, Omar bin Abdul Aziz itu uh, diberikan jabatan kekuasaan sebagai khalifah itu dia terasa berat betul sehingga kemudian e, Ibnu Haywah itu kemudian membaiat dia dan mengangkat dia dengan mendorong dia supaya tetap untuk mengaku jabatan itu dan kemudian dia terima itu dengan penuh uh, rasa berat hmm. dan kemudian yang pertama kali dia lakukan adalah mengembalikan seluruh kekayaan keluarganya terutama istrinya ke Baitul Mal hmm. sebagai satu tola dan baik hmm. kepada yang lainnya memang kalau ingin merubah satu tatanan masyarakat dan negara mm -hmm. harus dimulai dari yang paling atas ya, top down. Jadi kiadah dulu satu. Iya, pemimpin, pemimpin dulu, dulu iya. baru kemudian berikan contoh kepada bawahannya. Mm -hmm. Bukan bawahannya suruh contoh Abi gitu. Kalau dia bersih, maka dia akan melakukan pembersihan kepada kebawahannya itu akan sangat mudah sekali. Iya. Yeah. Itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Mm -hmm. Karena memang pada masa itu um, apa ini para pemimpin itu tenggelam dengan kemewahan, bahkan mm. kemudian uh, berlebih-lebihan. Iya. Ya, pemborosan yang luar biasa. Hmm. Makanya menimbulkan suatu reaksi, terutama dari mereka yang tidak mempunyai uh, peluang untuk memperoleh jabatan dan kekuatan ke kekayaan seperti Ntar dibalikin saat lu iya. belum belum kayak gue lo gitu. Iya, Tapi ini contoh yang bagus oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang iya, pertama kali dilakukan hmm. dia bicara kepada istrinya Fatimah. Saya ketika membaca itu menangis saya karena apa ini proses apa ini pembicaraan itu begitu Eh, mengalir dan begitu mm -hmm. uh, sikap tegarnya Umar bin Abdul Aziz mm -hmm. dan dibawakan oleh Syekh Ali Tantawi dalam kitab Khusus Minat Tarikh dengan bahasa yang luar biasa indahnya. Yeah. Ya, sehingga membawa kita terenyuh. Mm. Nah, pada saat itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Aku sekarang telah diangkat sebagai khalifah." Mm. Dan jabatan ini adalah merupakan apa ini pekerjaan yang paling berat yang saya rasakan. Mm. Dan saya tidak mau nanti kemudian apa ini akan menjadi beban saya di hadapan Allah Taala hmm. wahai Fatimah, kamu adalah istriku. Dan apa yang ada dari perhiasan yang kamu miliki, kekayaan yang kamu miliki, saya tahu itu sepenuhnya diberikan oleh orang tua kamu. Dan orang tua kamu sebelumnya memimpin jabatan khalifah. Sehingga kemudian kekayaan itu begitu melimpah di tanganmu. Kamu boleh pilih. Kamu kembalikan kekayaan yang ada pada, pada dirimu itu kepada Baitul Mal. Dan kamu akan menjadi tetap istriku. Atau kedua, kamu bawa kekayaan itu dan kamu akan lepas dari aku dan tidak lagi menjadi istri Umar bin Abdul Aziz. Allah, Allah Akbar. Ya. Hmm. So, sekalian, berapa banyak hmm. orang-orang hmm. yang mempunyai jabatan itu justru korupsinya dari dorongan istrinya. <laughs> ya. Nggak punya apa-apa begitu, punya apa-apa ya. Macam-macam. itu tidak jarang mereka justru memperolehnya dari dorongan istrinya. Iya. Kadang-kadang seorang pejabat itu tidak berani dia. Hmm. Tapi karena dorongan istrinya, kita harus punya ini, kita harus punya ini. Yeah. Kapan lagi kesempatan ini hmm. terusnya si suami akhirnya mengikuti kehendak istrinya. Dakwah oh, perlu harta gitu. Maaf ya. Tapi ini yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yeah, iya, yaitu mengembalikan kekayaan istrinya hmm. kepada Baitul Mal. Kalau bisa di copy itu diterjemahkan tempel sih. Luar biasa. Di, di anggota dewan itu. Luar biasa itu. <laughs> Nah, ini adalah contoh benar. Hmm. Seorang pemimpin yang ingin melakukan perubahan ke bawahnya Betul. harus mencontohkan dari dirinya sendiri. Hmm. Maka dikembalikanlah oleh Fatimah, istri Umar Abdul Aziz, ya sampai mengatakan, sungguh kanda lebih berharga bagiku daripada kekayaan semua ini. Silakan semua dikembalikan ke Baitul Mal. Dan kemudian hidup dalam keadaan sangat sangat hmm. apa ini minim Yeah. Padahal dia sebagai istri khalifah dan khalifah pun menunjukkan betapa dia pun hidup dalam keadaan kesederhanaan. Hmm. Mulailah dia memimpin pada hari pertama dikembalikan itu apa ini kekayaan harta istrinya itu. Hmm. Kemudian pada saat dia khutbah apa ini eh, sebagai khalifah hmm. menunjukkan betapa dia pun hidup dalam keadaan kesederhanaan. Hmm. Setelah dibayar apa dia khutbah dia capek. Kemudian pada saat dia angkat istirahat siang. Hmm. Anaknya datang. Hmm. Kemudian bertanya, Bapak mau ngapain? Saya mau istirahat. Nah, capek. Hmm. Habis tadi ngurusin umat, terus apa, yang apa nih, uh, yang menyampaikan selamat dan macam-macam. Saya mau istirahat. Anakku sebentar aja nanti sore, hmm. aku akan lanjutkan. Kemudian anak mengatakan, wahai bapakku, hmm. siapa yang menjamin anda hidup sampai sore hari? Sementara amanat-amanat negara belum ditunaikan. Hmm. Subhanallah, istrinya begitu, <laughs> anaknya begini lihat ya. Itu garisnya luar biasa. Luar biasa, sih. Hmm. anaknya mengingatkan bapaknya. Hmm. Siapa yang menjamin Anda hidup sampai sore hari? Hmm. Sementara masih ada amanat-amanat yang belum bapak tunaikan. Nah, Maka kemudian Allah. kata Umar bin Abdul Aziz, hilanglah rasa ngantukku itu. <laughs> Dan aku ciumin anakku hmm. sambil mengatakan alhamdulillah yang telah melahirkan dari tulang sulbiku hmm. anak yang mengingatkan bapaknya. Hmm. Dia tidak tidur lagi. Dia bergerak, dia kembalikan itu amanat-amanat negara itu hmm. sesuai dengan apa yang di apa ini dipegang amanat. Itu. Ya Allah. Istrinya begini, anaknya begini. Hmm. Mendorong semuanya keadaan itu untuk kemudian dia berlaku apa ini adil di dalam hmm. kedudukan kepemimpinannya. Hmm. Ini adalah seorang yang ketika menerima jabatan, maka konsekuensinya adalah melanjutkan tugas jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Hmm. Coba sekarang pejabat-pejabat kita rata-rata disumpah pakai Al-Quran lagi. Hmm. Dan itu bid'ah. Hmm. Ya, karena memang nggak ada dasarnya itu. <laughs> Penyumpah pejabat pakai Quran itu nggak ada dasarnya. Gitu saja. Iya. Oleh sebagian ulama disebut itu sebagai bid'ah malah. Hmm. Ya. Nah, tetapi itu dimaksudkan untuk mengikat orang itu hmm. supaya jangan lepas dari Al-Quran. <laughs> Padahal di banyak jabatan itu berlawanan dengan Al-Quran prosesnya pun sudah berlawanan Aku bagaimana hmm. akan dalam pelaksanaannya gitu. Mestinya sumpahnya di atas pedangnya gitu. <laughs> Jadi memang itulah kenyataannya. Jadi sebenarnya kejujuran pada diri orang itu. Iya, yeah, ya. Mau disumpah mau tidak disumpah. Hmm. Kalau orang itu mempunyai kejujuran di dalam apa dia memangku jabatan itu betul, dan betul. tahu itu sebagai amanat, tidak akan dia mempermainkan apa ini jabatan seperti yang seperti terjadi di hmm. banyak masa-masa modern ini. Hmm. Coba ketika kemudian Rasulullah menasihkan Abdurrahman bin Samurah Beliau menasihatkan dengan bahasa yang sangat bagus sekali. Karena terlihat Abdurrahman sepertinya mengharapkan kedudukan jabatan itu. Rasulullah menasihatkan kepadanya dan juga kepada Abu Dar Al-Ghifari. Hmm. La tas'alil imarah. Jangan pernah kamu meminta jabatan. In u'titaha fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilayya. Kalau kamu memperoleh jabatan itu dengan meminta-minta, dengan mengejar-ngejar, maka kamu akan dikembalikan oleh Allah dengan jabatan itu tanpa memperoleh pertolongan dari Allah SWT. Inilah yang menjadikan orang itu terjerat apa terjerat oleh jabatannya sehingga lepas eh, sulit untuk melepaskan daripada kungkungan penyimpangan dari jabatan itu. Wa in u'titaha wa anta ahlul lahak. kalau kamu kemudian memperoleh jabatan itu memang kamu pantas memperolehnya Ya. Dan tanpa kamu mencari-cari atau mengejar-ngejar, wa inta alaiha kamu akan diberikan pertolongan oleh Allah dalam memangku jabatan itu. So sekalian, makanya seorang berjabat Jangan hanya mengandalkan kepada kemampuan dirinya sendiri. Oh saya hebat, oh saya mampu, oh saya punya dukungan, oh saya begini, saya begitu. Hmm. Tanpa memperoleh dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, anda akan hancur dengan jabatan itu. Hmm. Terlalu banyak contohnya. Hmm. Maka jangan memangku jabatan dengan ketongkakan seperti itu. Apalagi kalau sampai kita ditinggalkan oleh Allah dengan jabatan kita itu. Padahal Inna Allah la yaza'u bil sultan ma yaza'u bil hmm. Qur'an. Allah memberikan kekuatan kekuasaan itu melebihi daripada pengaruh Al-Qur'an. Karena memang kekuatan jabatan itu hmm. akan spektrumnya luas sekali. Ya? Rasulullah menyebutkan itu melebihi daripada posisi pengaruh Al-Qur'an. Yeah. Karena hebatnya posisi jabatan itu. Makanya dulu pada masa Orde Baru, yeah. saya menulis buku hmm. bersama kawan saya Hartono berjudul Solidaritas Islam Menuju Jalan Persatuan. Hmm. Yang intinya dalam buku itu saya tekankan kepada mereka kaum muslimin yang sedang memangku jabatan, jangan lupa untuk mendukung perjuangan Islam. Jangan lupa untuk kemudian membela umat Islam. Jangan lupa untuk kemudian apa nih eh, menjaga bentuk-bentuk kerusakan yang terjadi pada umat Islam. Maka jangan sampai lalai untuk tidak menunaikan jabatan untuk itu. Hmm. Sebagaimana kelompok lain mereka ketika memangku jabatan, mereka gunakan untuk mendukung kekuatannya itu, mendukung agamanya itu dan hmm. sebagainya. Hmm. Dan itu kita sampaikan ke seluas-luasnya waktu itu. Hmm. Nah, karenanya kita perlu untuk apa ini e, saudara-saudara kita yang akan memangku jabatan ataupun yang telah e, yang sedang memangku jabatan maka jangan kemudian kita nanti setelah lepas jabatannya bau power syndrome. Hmm. Ya, baru kemudian dekat dengan masjid, dekat dengan umat. Sekarang udah jaga-jaga juga oh, ya, gitu. supaya jangan jatuh. Nah, Makanya kita perlu untuk apa ini e, memposisikan jabatan itu yeah. bukan sebagai sesuatu yang harus dibanggakan tapi itu merupakan satu amanat yang hmm. harus tunaikan kita tunaikan secara benar. Hmm. Kemudian saya akan berikan contoh bagaimana seorang yang melarikan dari jabatan ya, menghindar bukan melarikan dia menghindar ya karena pertama dia khawatir terhadap jabatan itu mm -hmm. sehingga dia tidak bisa menunaikan secara benar. Mm -hmm. Yang kedua, dia bisa melihat ada orang lain yang lebih pantas daripadanya. Mm -hmm. Dia menghindar sama sekali. Itulah Abu Khilabah Abu Khilabah ini seorang ulama tabi'i yang dinobatkan oleh penguasa saat itu menjadi qadil qudah, yaitu hakim, hakim mm -hmm. agung. Ya, yang kemudian dia keberatan untuk itu. Tetapi oleh pihak penguasa dipaksa. Kamu harus menerima jabatan ini. Dan kamu harus tunaikan jabatan itu. Akhirnya dia kemudian melatihkan diri. Hmm. Meninggalkan tanggung jawab jabatan itu tanpa dia terima. Hmm. Dia menghindarkan diri. Dia katakan ada orang lain lebih pantas dari saya. Saya tidak mau. Dan kemudian dia bersembunyi meninggalkan kota itu. Menuju ke kota lain bersama satu anaknya muda. Hmm. anak muda. Anak dia. Hmm. Untuk menyertai dia. Nah, dalam perjalanan dia dengan anaknya itu, subhanallah, beberapa saat berikutnya dia diuji oleh Allah dengan kondisi mata yang buta. Hmm. Kemudian kakinya lumpuh. Hmm. Dan kemudian dia bicara kepada anaknya, "Wahai anakku, aku sekarang sulit untuk mencari rezeki, untuk membawa diriku dalam kondisi mataku telah buta dan kakiku telah lumpuh." Apakah engkau bersedia wahai anakku untuk kemudian berusaha menanggung hidupku? Kamu cari harta, kamu cari makanan, kamu cari kebutuhan kita bersama untuk kita hidup bersama. Kata anaknya, siap bapak. Apapun apa ini eh, keadaannya, selama saya mampu saya akan tunaikan apa yang bapak minta. Dan ini anak soleh yang kemudian taat kepada orang tuanya. Akhirnya mereka tinggal di satu tenda. Ya, tenda yang tentunya sederhana. Dua anak, apa seorang anak dengan bapaknya tinggal di situ. Nah, eh, rupanya tinggalnya di pinggiran kota. Mm -hmm. Karena di kota sudah mahal biayanya. Yeah. Dia tinggal di pinggir kota. Dan juga sekaligus menghindari keramaian orang dan mm. perhatian orang. Yeah. Bahwa orang yang ada dalam tenda ini sebenarnya ulama besar dan orang semuanya tahu mm. ketenarannya. Mm. Tetapi dia menghindar daripada semua macam ketenaran itu. Dia tinggal bersama anaknya. Dan dia lakukan hanya ibadah kepada Allah. Dan kemudian bersama anaknya dia melakukan pendidikan-pendidikan, pengarahan-pengarahan. Pagi anak itu pergi mencari apa? Bekal untuk makan orang tuanya. Sore hari dia balik, kemudian mengurusin bapaknya, mewudukkan, memandikan, hmm. ya, menyiapkan makanan buat bapaknya. Sampai pada suatu saat ada orang yang lewat. Setelah lewat, orang lewat. Orang ini orang soleh. Mm -mm. Rasa-rasanya saya punya tanggung jawab deh. Mm. Untuk berkunjung ke rumah orang miskin yang ada di tenda itu. Mm -mm. Barangkali ada sesuatu yang bisa saya berikan bantu. untuk mereka, mm. bantu untuk mereka. Kemudian orang ini menceritakan. Pada saat dia masuk di tenda itu, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari dalam tenda memberikan jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aku disuruh masuk-masuk. Maka aku masuk, aku lihat seorang bapak tua yang sudah buta dan kakinya sudah tidak bisa berjalan, lumpuh. Kemudian aku tawarkan kepada bapak ini, "Bapak, apa yang saya bisa bantu untuk bapak?" Kata si bapak ini, dia nggak tahu kalau ini ulama besar. -hmm Orang ini nggak tahu kalau ini ulama besar. Yang buta ini. Ya, yang buta ini, yang namanya Abu Kilaba Hmm. Abu Kilaba Ya. Abu Kilaba Kilaba Abu Kilaba Nah, ketika kemudian Abu Kilaba mengatakan, Jazakallah khair, terima kasih atas perhatian Anda. Saya tidak butuh apa-apa. Padahal dia buta. Padahal dia apa-apa? Lumpuh. Lumpuh. Cuman saya tolong dibantu satu aja. Iya Pak, silakan. Apa yang Bapak inginkan? Saya berusaha untuk bisa memenuhinya. Saya punya anak. Anak saya ini sudah berjanji sama saya untuk mengurusin saya. Dan sudah tiga hari ini anak itu tidak pulang. Sehingga nggak ada makanan. Sehingga aku nggak keurus. Tolong dicarikan anak saya itu. Supaya dia pulang. Hmm. Supaya dia ketemu dengan saya. Baik pak, saya akan coba mencarinya. Mulailah orang ini pergi. Pertama dia bingung. Siapa nama anaknya hmm. dia nggak tahu. Bagaimana wajahnya. kondisi anaknya nggak tahu, wajahnya kayak apa nggak tahu. Di mana dia harus mencari? Bingung dia. Yang jelas permintaan itu dia iakan, kemudian dia berjalan mencari. Dia menyusuri bukit-bukit. Barangkali anak ini apa ini mengembala mengembala mengembala apa? Hmm. Apa ini kambing hmm. atau kemudian bekerja dengan dengan seseorang di wilayah itu. Kemudian ketika saya berjalan agak jauh sedikit, tiba-tiba aku temukan segundukan sepertinya bekas mayat begitu. Kemudian aku dekati, ternyata tinggal hanya tulang belulang. Dan aku tidak melihat sesuatu yang lainnya. <clears throat> aku yakin bahwa inilah anak yang dimaksud oleh bapak ini. Dan anak ini telah dimakan oleh binatang buas. Nah. Akhirnya orang ini pulang menghentikan pencariannya dan kemudian dia bingung. Bagaimana dia akan menyampaikan kepada bapak itu sementara anaknya sudah dimakan binatang buas. Dan nampaknya baru beberapa hari hmm. terjadi apa? Pemangsaan terhadap anak itu. Seperti diceritakan oleh bapaknya, tiga hari anak itu sudah belum belum, belum pulang. Hmm. Ketika kemudian dia sampai ke tendanya, dia berikan salam lagi dan dijawab salamnya. Kemudian dia pun bingung dengan apa dia akan mengatakan. Cuma dia hanya mengatakan, wahai bapak, mana yang lebih baik? Anda atau Nabi Ayub kata dia. Ya tentu Nabi Ayub. Saya sih nggak ada apa-apanya. Tapi Nabi Ayub luar biasa sebagai Nabi. Iya, dia diuji oleh Allah dengan ujian yang panjang. Hmm. Sampai 18 tahun dengan penyakitnya tapi dia sabar. Mana lebih baik, Anda atau Nabi Yunus? Ya tentu hmm. Nabi Yunus. Dia akan diuji oleh Allah sampai masuk ke dalam perut ikan. Luar biasa. Dan nampaknya sekarang ujian jatuh kepada Bapak. Yeah. Aku tadi melihat bekas anak Bapak itu dimakan oleh binatang buas. Sehingga aku hanya melihat tulang belulang dari anak itu. Maka anak Bapak yang mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi rojoon Dengan penuh ketabahan, Abu Khilabah menerima kenyataan itu. Dan kemudian mengatakan, Alhamdulillah, yang telah memanggil anakku apa ini keharibaannya Semoga anak itu memperoleh husnul khatimah karena telah berbakti kepada orang tuanya sampai akhir hayatnya. Setelah itu aku terdengar seperti apa? Senggukan si bapak itu terus kemudian keluarlah apa ini nyawa tuh bapak. Akhirnya bapaknya menyusul anaknya. Abu Kilabah itu. Abu Kilabah itu meninggal di tempat apa? Tenda tempat tendanya itu. Tiba-tiba saat seperti itu, aku bingung. Apa harus aku lakukan? Di mana keluarga orang ini? Ya, kemana siapa? Apa ah, saya sampaikan? Apa ini bela sungkawa ini? Hmm. Sementara dia sendirian saya nggak tahu siapa. Tiba-tiba ada empat orang datang berkuda. Kemudian mereka mengatakan Abu Kilabah, Abu Kilabah. Kemudian aku ceritakan kepada mereka peristiwanya. Kemudian kemudian mereka mengatakan ini adalah Abu Kilabah, seorang ulama besar yang diagung-agungkan oleh seluruh umat Islam di wilayah ini. Dan aku baru tahu kata orang ini, ternyata dia ulah besar itu. Hmm. Nah, sekalian, ini adalah merupakan satu contoh betapa seorang yang bernama Abu Khilabah menghindari jabatan sampai dia mengalami kehidupan yang seperti itu. Tapi dia berjumpa dengan Allah dengan jiwa yang tenang karena memang telah menghindari jabatan yang begitu berat dia rasakan meskipun dia pantas untuk memperoleh jabatan itu. Nah, demikian sekalian, ini sekedar contoh betapa bahwa tidak selamanya seseorang itu harus rakus hmm. dengan harta, harus rakus dengan kekuasaan. Tetapi hendaknya sebagai muslim yang menyatakan ia akan doa, ia akan nasain untuk kemudian bagaimana menggunakan kekayaannya, menggunakan jabatannya dalam rangka untuk mencari ridha Allah dan kita tahu umat kita ini sedang menderita. Yeah. Mereka susah yang banyak penyimpan-penyimpan aliran sesat. Yeah. Mereka susah dengan kekayaan ekonomi yang melemah. Yeah. Mereka susah dengan kebejatan-kebejatan yang luar biasa. Sehingga oleh karena itu para pejabat-pejabat muslim kita harapkan untuk turun tangan bagaimana mengangkat umat ini kepada kehidupan yang lebih layak dan kemudian mengikuti ajaran agama secara benar untuk keselamatan mereka di dunia sampai di akhirat. Iya. Allah alam Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Muhajir. Muhajir di? Di Rawamangun. Uh, ah, silakan ke Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang dari umroh. Semoga selalu diri di Allah berjumpa. Amin amin insyaallah. Saya senang sekali setiap Selasa selalu saya hmm. didengarkan ini. Alhamdulillah. Ustaz, sehubungan dengan harta dan kekayaan tadi ya. Hmm. Ya. Itu menurut beberapa dikorekan mengerupakan uh, eh, hiasan dunia. Hmm. Yeah. Merupakan juga kenikmatan dunia dan hmm. cobaan. Nah sekarang ini apa bukan satu kekeliruan orang-orang kita dulu Pak ustadz? Sekolah yang tinggi biar kamu nanti jadi orang yang kaya. Yeah. Sekolah yang tinggi biar nanti kamu mempunyai jabatan. Mm. Nah, ini, dan ini kan sudah mendunia ya ya mas. Iya. Yeah, iya. yeah. Nah itulah bagaimana upaya-upaya kita untuk menjadikan itu tidak jadi tujuan utama bahwa Betul. belajar belajar belajar itu adalah ibadah pada Allah untuk mencari Allah untuk yeah. berjumpa dengan Allah. Itu gimana menurut Ustaz? Terima kasih iya. Ustaz. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi ah. wabarakatuh. Pak Muhajir. Yeah. Iya. silakan Ustaz. Iya Barakallah Fik. Uh, eh, memang eh, harta ini eh, disebutkan dalam Al-Quran dalam iya. beberapa yeah. model. Mm -hmm. nah, baik itu bersifat eh, apa sebutan sebagai hiasan yeah. sampai kepada sesuatu bersifat ancaman. Mm -hmm. Ya, kalau yang hiasan tadi disebutkan oleh Pak Hasan sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi yang namanya harta dan anak itu adalah hiasan hidup. Di sini ya. ada ungkapan harta yang pertama kali sebelum menyebutkan anak. Hmm. Memang sebagaimana tadi disebutkan oleh Rasulullah juga harta eh, eh kehidupan dunia ini manis dan hijau. Hmm. Nah, tergantung bagaimana kita eh, menggunakan harta itu. Hmm. Kalau harta itu sebagai hiasan sebenarnya dia bukan yang inti. Ya, kalau kemudian kita jadikan harta itu yang inti, maka seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Hasan, Pak Muhajir, Muhajir. tentang kehidupan atau pemikiran sebagian orang hmm. yang menyuruh anaknya belajar sekolah tinggi tinggi apanya jadi sekolah tinggi dan bisa bekerja, hmm. bisa cari uang, bisa cari orang kaya, bisa menduduki jabatan dan sebagainya. Hmm. Nah, ini sudah apa ini suatu bentuk uh, apa ini ke pergeseran. Hmm. Pergeseran dari cara berpikir yang keliru karena harta itu dianggap sebagai sesuatu tujuan. Yeah. Padahal harta itu adalah sebagai sarana. Mm -mm. Nah, kalau kemudian harusnya orang punya harta itu sebagaimana orang punya kendaraan. Kalau telah kalau kalau mama dia punya kendaraan kuda, mm -mm. harusnya dia naikin kuda untuk mm -mm. diarahkan kemana tujuan dia inginkan. Mm -mm. Jadi dia hanya sebatas sarana. Tapi kalau kemudian ada orang dinaikin oleh kudanya itu kebingar. gitu. Gak dinaikin tetapi dikendalikan iya. gitu. <laughs> nah, ini kan satu hal yang keblinger gitu. Makanya yeah. Iya. uh, hiasan dunia ini jangan kemudian menjadikan tujuan buat kita karena itu sebenarnya sarana. Yeah. Nah, sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sarana untuk bagaimana kita uh, berperanan dalam kehidupan ini betul-betul maksimal. Mm. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Ibnu Hibban kan yang mm. dulu pernah saya sampaikan hadisnya sahih bahwa Allah menjadikan manusia ini dalam empat model. Ada model manusia pertama diberikan oleh Allah harta, hmm. juga diberikan ilmu. Hmm. Ya, dia diberikan ilmu juga diberikan harta, sehingga kemudian dia tahu bagaimana cara memperoleh harta dan cara menggunakan harta itu. Hmm. Selamat dia. Harta Ini dan ilmu. Dikasih oleh Allah harta dan juga kasih ilmu, ilmu hmm. pada orang itu. Yang kedua dikasih ilmu tapi dari kasih harta. Hmm. Tapi dia akan tetap jalannya benar dia, hmm. karena dia punya ilmu. Hmm. Bagaimana dia menyelamatkan dirinya dalam kehidupan ini? Yeah. Hanya kemudian dia berkeinginan ya Allah, kalau engkau berikan kepada aku harta seperti orang yang pertama itu, aku akan gunakan di jalanmu ya Allah. Hmm. Nah dengan harapannya itu kata Rasulullah, orang yang kedua itu nilainya sama dengan yang pertama. Inilah keutamaan ilmu. Itu baru harapannya saja. Baru harapannya sama hmm ya karena dia punya harapan yang baik. Hmm. Berarti kita boleh aja harapan seperti itu. Harus kita punya. Karena kalau kita punya harta belum tentu juga. Belum gitu. tentu juga, karena memang uh, <laughs> hmm. belum tentu ketika kita diberikan oleh Allah harta, harta kemudian kita jadi benar. Betul. Belum tentu. Jadi kita berharap jadi lebih bagus. Iya, kita berharap lah. Kalau memang nggak punya kita berharap. <laughs> kalau kita punya jangan sampai melenceng. Jangan gitu. melenceng. juga sesuatu kalau udah iya. punya dilupa lupa. Nah, kan. itu yang masalah gitu. Hmm. Kemudian yang ketiga, Allah berikan kepada seorang hamba itu harta, hmm. tapi tidak diberikan ilmu. Anak orang ini yang paling banyak melakukan penyimpangan. Hmm. Jika tahu bagaimana cara mencari harta yang benar, hmm. apalagi menggunakan harta secara benar. Hmm. Inilah terjadinya banyak penyimpangan pada kelompok ketiga ini. Hmm. Yang lebih buruk lagi, nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, hmm. sombong lagi. <laughs> Nah, nah ini orang celaka, udah miskin sombong. Yeah. makanya Rasul mengatakan tidak masuk surga orang miskin dan sombong itu. Yang ini yang yang itu tadi yang punya ilmu dan punya harta Kadang-kadang bisa tersesat juga, saat Gimana, Ya. Selama dia punya ilmu benar, dia hmm. tidak akan tersesat. Karena dia tahu bagaimana menjaga harta itu. Hmm. Bagaimana peroleh harta itu dan bagaimana menggunakan harta itu. Makanya Rasul mengatakan, Ni'mal malu saleh hmm. lil abdi saleh. Hmm. Sebaik-baik harta yang bagus itu, kalau di tangan hamba yang saleh. Nah, hamba yang soleh ini hamba yang tahu. Hmm. Bagaimana cara memperoleh harta dengan benar dan bagaimana cara menggunakannya secara benar. Yeah. Inilah hakikat orang yang bersyukur itu. Mm. Makanya Hasan al-Basri mengatakan hati-hati kamu. Jangan sampai ketika kamu memperoleh harta yang kamu harap-harapkan selama ini, ketika kamu dapat justru kamu lalai kepada Allah. Lupa. Justru kamu lupa kepada Allah. Justru kamu tenggelam dengan hartamu sehingga yeah. kamu lalai kepada tanggung jawab hidupmu. Itu berarti istidraj. Hmm. Kamu dilulu. Khawatir kamu sebentar lagi akan apa? Dilumatkan dan kamu tidak punya kesempatan untuk berbagi diri. Hmm. Nah, karenanya Ilmu inilah yang menyelamatkan orang itu. Yeah. Baik dia saat punya harta maupun dia tidak punya harta. Makanya wahai para yang punya harta, ketika Anda berharta jangan Anda lupakan untuk terus mencari ilmu. Kalau tidak bisa menjadi orang yang ketiga nantinya. Sehingga tidak tahu cara bagaimana untuk menggunakan harta itu. Termasuk hmm. cara memperolehnya secara benar. Jadi mesti beriringan. Dia harus punya harta, ilmu. ilmunya terus harus dicari. Ilmu inilah yang akan mendampingi hmm. supaya dia menggunakan hartanya secara benar. Hmm. Supaya tidak tersesat jalannya, tergoda oleh syaitan. Hmm. Gitu. Jadi ilmu itu bukan berarti memperkaya diri kan bukan Itu, <laughs> ya kan ada satu ilmunya bagaimana nah, bertahan hartanya gitu. Kalau ilmunya untuk mempertahankan hartanya, ini masalah ini. <laughs> Inilah yang modelnya kemudian akhirnya menjual agama, nah, menjual apa itu. ini diri menjual macam-macam. Hmm. Makanya ilmu nilai yang harus menjadikan seseorang itu hmm. terselamatkan dari pengaruh harta, dari pengaruh iya. jabatan, yeah. dari pengaruh kehidupan secara keseluruhan, termasuk godaan setan. Ya. Yeah. Nah, makanya kalau ada tadi orang yang seperti itu hmm. mengajarkan hmm. anaknya untuk mencari kehidupan yang yang hebat dan sebagainya, yeah. itu tentunya keliru karena itu bukan tujuan tapi itu hanya merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya, yeah, terima kasih Ustaz. Kamu wajar mungkin sudah insya Allah pas. Ada lagi 8816363. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bapak? Abu Ayas. Abu Ayas di Cikarang. Langsung aja ke Ustaz ya. tadi Ustaz menerangkan masalah untuk uh, eh, jabatan dari Ustaz ya. Jawa. Kalau kita menengok sejarah zaman dahulu dengan sistem Islam pun orang pada menolak jabatan Ustaz ya. Hmm. Tapi untuk saat ini kan boleh dibilang kalau saya dengar yang di daerah Bekasi ini pun untuk jabatan camat pun perlu 100 juta, Ustaz. Oh iya? Ya. <laughs> Saya, saya, insya Allah ini sosok soalnya dari seorang Vietnam gitu. Oh iya? <laughs> Insya Allah yang insya hmm. Allah, kabar ini. Hmm. Terus bagaimana dengan uh, fenomena yang sekarang ini Ustaz? Uh, padahal sistem jelas jauh dari sistem Islam tapi jabatan pada diburu. Sebenarnya kalau dulu saya, saya, saya Allah ini so, uh, eh, jabatan itu pada takut gitu. Yang keduanya untuk orang-orang uh, yang ikut berperan saat ini dengan alasan daripada nanti tidak gimana. Jadi darurat gitu sampai kamu daruratnya itu bagaimana Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Allah ya. Salam Iya. Ya, barakallahu fiik uh, untuk camat saja harus 100 eh, juta ya me cepet cetiap atas 100 juta luar biasa iya, jadi kalau satu juta buat usaha udah bisa maju nih <laughs> tapi perlu ditanya nih sama Kabupaten Bekasi kalau yang di Kabupaten eh, Bekasi saja ya iya, memang uh, ini musibah ya. hmm. ya kita berada di satu masyarakat atau suatu kondisi di mana apa ini uh, agama tidak menjadi se sebagai penentu di dalam memutuskan banyak masalah. Ya, dan ini ujian buat kita sekalian. Nah, kalau ada orang yang terlibat untuk itu, Bapak jangan ikut-ikutan. Iya, betul. Kita jangan ikut-ikutan. Sebab yang pertama kali menjadi tanggung jawab itu tanggung jawab kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau saja kemudian jabatan itu sebagai suatu peluang sehingga diperbutkan sedemikian rupa. Iya. Belum lagi kemudian orang yang berada di jabatan itu berada di sistem yang tidak islami lagi. Mm -hmm. Ya, dan itu akan menghadapi banyak masalah. Taruhlah kita menganggap ada orang yang beristihad, mm -hmm. dia sampai memperoleh jabatan itu dengan sistem yang ada itu, yang yeah. tidak islami itu, dengan alasan darurat. Mm. Apa seperti itu keadaannya? Kalaulah kemudian dia beristihad itu sebagai <coughs> satu hal yang darurat, untuk menyelamatkan umat. Ternyata apakah benar dia melakukan itu untuk umat? Ya. Apakah betul dia menjalankan amanat jabatannya itu sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT? Hmm. Dalam riwayat Muslim, hadisnya uh, Imam Muslim dan Imam Bukhari, Rasulullah menyebutkan, "Ma min ra'in yastar'ih lahu ra'iyatan yauma yamutu." Ya, yamutu yauma yamutu wa ghashun laha illa haram Allah alaihi al qiyamah al jannah. Kalau ada seorang pemimpin bisa setingkat camat, bisa hmm. setingkat hmm. lurah, bisa setingkat wali kota. Apa, bupati, wali kota, gubernur, presiden atau di atasnya itu. Hmm. Kalau saja dia diberikan satu jabatan untuk mengurus masyarakatnya, hmm. untuk mengurus rakyatnya, ya. Pada waktu dia meninggal dengan masih mengampu jabatan itu, yeah. dan kemudian dia melakukan satu penipuan melakukan satu apa eh, abuse power itu. Hmm. Suatu penyelewengan dalam jabatannya itu. Pada saat dia meninggal di atas dasar itu, maka kata Rasulullah, Allah haramkan baginya pada hari kiamat baunya surga. Baunya ya. Baunya surga itu diharamkan, apalagi surganya. Ya Allah. Jadi bukan gampang itu. Jadi kalau kemudian kita mau berisiko tinggi, ya itu urusan kita masing-masing. Tetapi saya tidak menyarankan untuk ke arah itu. Lebih bagus kita untuk diri kita sendiri kita aman. Ambil posisi aman seperti Abu Khilaf tadi itu. Hmm. Dia ambil posisi aman. Sampai pada saatnya terjadi satu keadaan di mana memang masyarakat mengendaki orang yang pantas menduduki jabatan itu. Apa yang disebutkan? Apa ini? Oleh Allah SWT. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa. Inna allaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Hmm. Wa idha hakamtum bainan nasi tahkumu bil adil. Ini dalam surat An-Nisa ayat 58 yang menggambarkan tentang kewajiban untuk menyerahkan amanah, termasuk amanah jabatan. Makanya para ulama asyasa syariah politik Islam hmm. banyak sekali menyinggung ayat ini untuk menempatkan posisi jabatan untuk memang orang yang pantas menerimanya. Dua syaratnya. Sebagaimana dinyatakan Al-Quran, wa khairu man istajarta al-qawiyul amin. Hmm. Seorang yang memangku jabatan itu harus memenuhi memenuhi, memenuhi dua syarat. Yeah. Yang pertama dia kuat, hmm. yaitu kuat agamanya, hmm. kuat mempraktekkan agamanya, hmm. kuat di dalam membela kebenaran. Yeah. Dan dia amin, jujur. Jujur. Jujur dalam arti bahwa dia menggunakan jabatan itu dalam rangka adanya rasa takut kepada Allah. Sehingga dia tunaikan sesuai dengan perintah Allah. Hmm. Dalam kehidupan manusia ini jarang terjadi. Orang yang kuat sekaligus apa ini mempunyai amanat. Luar biasa. Nah, makanya kalau memang ada kita berbicara secara realitas. Jadi ada idealis idealisme harusnya begitu. Dia kuat dan dia apa? amanah, jujur. Tetapi kemudian ketika pada posisi atau eh, tataran apa adanya, ya kenyataannya seperti ini, maka tentunya kita ambil yang terbaik dari yang ada. Kita jadikan yang terbaik dari yang ada itulah yang menjadi pemimpin. Sambil kemudian minta pertolongan kepada Allah, untuk dapat menjalankan jabatan itu sebenar-benarnya dan dapat ditudaikan dengan sebaik-baiknya. Hmm. Nah, karenanya ya memang keadaan kita ini di posisi yang memang eh, terjadi banyak perubahan yang luar biasa. Yeah. Apalagi di, di mana sistem Islam sudah digeser di mana-mana, hmm. Ya, ya, sehingga kemudian yang terjadi adalah eh, terjadi sekularisasi. Maka demokrasi menjadi sesuatu yang dominan di masyarakat sehingga kemudian mereka justru ketika menggunakan jabatannya dalam sistem demokrasi itu. Hmm. Tetapi bagaimana kita kemudian uh, mengalihkan semua itu ke arah sistem Islam yeah. dan kemudian uh, menjadikan jabatan itu sesuai dengan aturan Islam. Nah, ini hmm. sebenarnya menjadi tanggung jawab kita semua termasuk para para pejabat yang akan datang maupun yang hmm. sekarang ada ini wallahu alam. Artinya ada prospek yang memang harus kita lakukan itu. Ya, gitu. hmm. Kita, kita lakukan sesuai dengan porsi kita. Iya, dengan kekuatan yang kita miliki saja. Ya. Di 8816363 Gimana? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Bu Gadis. Bu Gadis. Rawa Rawalumbu. Rawalumbu. Ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Kata ya Saya pertanyaan saya agak menyimpang dikit ya Ustaz. Iya. Jangan jauh-jauh Bu menyimpangnya. <laughs> Tapi tadi disinggung sudah. Uh, <laughs> Ustaz, apa yang menyebabkan uh, atau mengapa umat Islam di Indonesia itu kok mudah sekali diserang dengan aliran-aliran sesat, dengan nabi palsu, dengan tafsir-tafsir Al-Quran yang nyeleneh gitu ya, hmm. E, pemurtadan dan hmm. kristenisasi. Yeah. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, uh, Ustadz apakah uh, kita uh, apa namanya uh, menutup rapat-rapat gitu ya? Apakah kita harus menutup rapat-rapat terhadap kemaksiatan, hal-hal yang negatif sehingga kita uh, cukup ibadah saja atau kita perlu kenal perlu tahu hal-hal yang negatif itu dalam tanda kutip ya supaya bisa mengkonter atau supaya bisa mengantisipasi. Menurut Ustadz bagaimana? Ya, Terima kasih iya. banyak. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Ya, uh, untuk yang pertama ya. bahwa dalam hidup ini memang ada hak, ada batil. Hmm. Dan antara hak dan batil selalu tarik menarik. Ya. Tidak mungkin adanya satu kebatilan diam, ya. tidak iya. bergerak, untuk merusak yang yang hak. Begitu pula yang hak tidak mungkin diam untuk membiarkan yang batil. Yeah. Maka keduanya akan tarik menarik seperti kita melihat orang main bola. hmm Dia satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Jadi ada kelompok membela kebenaran, ada kelompok membela kebatilan, dan keduanya akan terus saling menarik menarik. hmm Ya, oleh apa ini e, dalam kelompok yang membela kebenaran, mereka selalu mengacu kepada Allah, mengacu kepada Rasulullah, hmm dan dilakukan oleh kaum mukminin. Ya. Sementara kelompok kebatilan akan mereka berada di posisi yang kemudian mengikuti mereka hawa nafsu dan kemudian didukung oleh syaitan. Hmm. Allah menyebutkan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah hmm. walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Hmm. kan itu. Orang-orang beriman mereka berjuangnya di jalan Allah. Adapun orang-orang kafir mereka berjalannya di jalan selain Allah. Tagut ya. Tagut itu. Nah, karenanya kita untuk melihat kenapa umat Islam di Indonesia ini kok mudah diserang dengan aliran-aliran sesat. Hmm. Karena kita tidak punya kekuatan imun, daya imun. Imunitas. Sama seperti apa ini dalam badan, Bu ya. Hmm. Kalau badan ini tidak mempunyai daya imun yang cukup, imunitas yang cukup, maka penyakit akan mudah untuk masuk. Hmm. Perlu diketahui bahwa penyakit yang disebarkan oleh syaitan untuk melumpuhkan umat Islam dalam kaitan dengan akidahnya itu ada dua jalan yaitu fitnah atau syubhat, hmm. fitnah yang menyebab, menyebabkan menyebabkan orang mukmin itu menjadi loyo, menjadi ragu, menjadi lemah, tidak faham dengan Islamnya, bahkan acuh tak acuh dengan Islamnya, bahkan tidak jarang menyerang Islam itu sendiri. Yeah. Seperti dilakukan oleh kelompok-kelompok aliran sesat itu. Nah, kedua adalah fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Di mana manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya seperti binatang. Yang dicari cuma makan, yang dicari cuma nyonyok Hmm. Itulah akibatnya kemudian dia berlaku seperti binatang. Nah, ketika kemudian bagaimana kita menjaga ini semua, Allah memberikan arahan kepada kita. Yeah. Di dalam surat as sajadah ayat yang ke-24, Allah katakan ini daya imun supaya manusia-manusia muslim terutama yang di Indonesia ini tidak terkena pada pengaruh-pengaruh aliran sesat seperti itu. Nah, daya imun yang Allah sebutkan dalam alat, uh, surat al dah ayat 24 Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amri lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi orang yang kemudian mempunyai daya imunitas yang tinggi, tidak terbawa kepada aliran sesat itu, tidak terpengaruh sedikit pun oleh alasan apapun atau juga pemikir-pemikir yang menyimpang itu, maka harus kita mempunyai jiwa sabar. Ya. Sabar ini adalah merupakan senjata yang paling ampuh menurut para ulama di dalam menjelaskan dalam menghadapi apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Syahwat. Makanya wastainu bisabri wassalam. Tidak akan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar ini apa? Puasa. Mm -mm. Makanya puasa adalah senjata yang paling ampuh untuk menundukkan hawa nafsu. Iya. Yang kedua apa? Wa kanu bi ayatina yuqinun, yaitu mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat Allah. Kalau kita yakin dengan kebenaran Islam yang kita miliki, nggak akan kita tergoyangkan oleh aliran sesat yang banyak seperti itu. Yeah. Nah, keyakinan inilah yang tidak boleh tergoyahkan dengan fitnah syubhat. yang inilah dua bentuk yang dikembangkan oleh setan dalam melemahkan umat Islam yaitu dengan apa fitnah syubhat dan fitnah syahwat dihadapi dengan yakin dan sabar makanya Allah mengatakan dengan sabar dan yakin Anda akan selamat agama Anda Berarti dua pertanyaan, jawaban satu cukup tuh Masih satu lagi. Ya satu lagi pertanyaan. Bagaimana menutupnya? Ah. Nah, sebenarnya kita berkewajiban untuk mengetahui jahiliyah. Ya, betul. Supaya kita kemudian menutup pintu jahiliyah itu. Tau. Makanya Umar bin Khattab mengatakan la ya'riful Islam hmm. man lam ya'riful jahiliyah. Hmm. Tidak akan kenal Islam orang yang tidak tahu jahiliyah. Hmm. Jadi tidak cukup hanya ibadah tak, Bu. Ya. Tapi kita harus tahu kebatilan itu kayak apa untuk supaya kita terhindar dari kebatilan Punya itu. senjatanya juga untuk melawan. Hudzaifah mengatakan, "Araftu syarra la li syarri, walakin li Aku kenal kebatilan itu. Aku kenal keburukan itu, bukan aku untuk memperoleh keburukan, tapi untuk aku menghindarinya. Ya sebagaimana kalau kita kenal penyakit, kita akan bisa menghindari penyakit itu wallahu alam. Allah alam. Ya, kita kelihatannya istirahat sejenak dulu, Pak. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini, Bapak? Muhammad di Kemayoran, Pak. Iya, silakan langsung saja ke Ustaz. Oh iya. Uh, mungkin ke ya, Ustaz ya. Tadi saya tertarik apa yang disampaikan Ustaz menyangkut masalah bid'ah ketika mengambil sumpah dengan Al-Qur'an. Bapak, mohon maaf monitornya dikecilin dulu, Pak. Iya, saya Pak ya. Ya. Halo. Iya. Halo. Ya, ya. Saya ulangi ya Ustaz ya. Iya. Saya tadi tertarik dengan uh, ya bukan tertarik ya, Pak itu mungkin minta penjelasan lebih ulang mengenai bid'ahnya ketika mengangkat sumpah dengan mengangkat Al-Qur'an ya. Mm, yeah. Ya. Jadi uh, kalau tidak salah ya memang sumpah itu eh ketika bid'ah itu diragukan ya akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih hebat lagi dan akan menjadi mudarat yang luar biasa. Yeah. Nah, kemudian yang kedua adalah menyangkut uh, kalau seseorang saya pernah dengar ya kalau seseorang meminta meminta minta jabatan itu nantinya tidak akan ditolong oleh Allah ya Allah tidak hmm. akan memberikan pertolongan pada orang yeah. tersebut satu. Hmm. Ja, mungkin ini mungkin saya minta penjelasan Ustaz. Terima iya, kasih. Iya, terima kasih Pak Maman. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya. Barakallahu fiik. Uh, eh, kata-kata bid'ah itu memang terasa berat. Ya. Karena bid'ah itu tidak kaitan dengan masalah dunia. Mm. Tetapi dia kaitan dengan masalah agama. Mm. Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam itu menyebutkan definisi bid'ah. Dia katakan al bid'ah itu hiya tariqatun mukhtara' fi syariah atau hmm. fi din, fi din tudahi bihi asy ويراد بالسلوك عليها 'alaiha al التعبد Bahwa yang namanya beda itu adalah satu jalan yang baru dalam agama. Hmm. Ini keterangan dalam agama menjadi harus apa ditebalkan itu. Hmm. Bukan dalam urusan dunia, dalam masalah agama. Hmm. Yang dimana menyalahi syariat. Yeah. Dimaksudkan dengan itu menambah ibadah. Hmm. Nah, kalau kategori bid'ah ini ada dua macam. Ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhafiyah. Ada bid'ah yang asalnya itu memang gak ada dasarnya. Ada bid'ah yang ada dasarnya, sehingga kemudian ditambah oleh orang itu, sehingga kemudian menjadi tambahan dalam agama. Apakah itu karena faktor tempat atau karena faktor jumlah, yeah. ya? E, atau karena faktor amalan itu sendiri. Hmm. Nah, kalau kita bicara tentang tadi sumpah dengan Al-Quran, Kenapa dikatakan bid'ah? Karena memang sumpah itu dasarnya dilakukan dengan nama Allah tanpa melibatkan Al-Quran. Jadi kalau kita melihat dari perjalanan para salafus saleh, Rasulullah SAW, para sahabat dan sebagainya, itu ketika mereka bersumpah, mereka bersumpah dengan menyatakan demi Allah. Ya. Hmm. Rasulullah SAW selalu eh, sering sekali bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Itu sumpah. Ya. Hmm. Sehingga tanpa kemudian membawa <laughs> Al-Quran hmm. ada kemudian menaruh di kepalanya. Sudah cukup dengan sudah kalimat cukup dengan kalimat itu sudah menyatakan dia telah bersumpah kepada Allah swt. Hmm. Sehingga karenanya oleh para ulama disebutkan bahwa meletakkan Al-Quran di kepala orang yang disumpah itu hmm. kategorinya bid'ah karena memang tidak ada dasarnya dalam agama. Hmm. Tidak ada contohnya dari Rasulullah, dari para sahabat dan yang lainnya. Sehingga karena itu ini hanya merupakan satu perbuatan dilakukan oleh orang-orang yang kemudian ingin menguatkan kepada orang yang disumpah. Tuh, di kepalamu ada Quran nih gitu. Padahal sumpah itu betul-betul harus dilakukan karena Allah. Bukan hanya karena faktor Al-Quran yang di atas kepala itu. Tetapi dari pernyataan yang jujur. Dari hati dia, dari mulut dia. Bahwa dia telah bersumpah karena Allah SWT. Dan dia juga adzat gitu. Ya. Dengan cara itu, maka sumpah ini adalah merupakan satu bentuk amalan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Hmm. Sehingga tetapi yang tidak boleh kemudian bersumpah kepada selain Allah. Karena Rasulullah mengatakan man halafa bi faqad asyrak. Yeah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah atau bersumpah dengan selain Allah, maka dia melakukan satu kemusyrikan. Bersumpah dengan nama Allah sudah benar itu. Betul. Tapi meletakkan Quran di kepalanya itu yang bid'ahnya itu, tidak dibenarkan. Ya. ya. Jadi bukan karena masalah madarat dan yang lainnya, tetapi dasarnya memang tidak ada contoh dan tidak ada ajarannya dalam dalam Islam. Sehingga tidak perlu untuk kemudian kita lakukan seperti itu. Ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini berapa banyak dari mereka yang disumpah yang kemudian Qur'annya itu melanggar. ditaruh di kepalanya, tapi kenyataannya perilakunya melanggar begitu jauh terhadap apa yang disumpahkan itu. Nah, hmm. Nah, termasuk kepada Al-Qur'an yang diletakkan di kepalanya itu. Hmm. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang harusnya tidak terjadi ya makanya barangkali ini terjadi disebabkan karena bid'ah yang dia lakukan akhirnya justru malah melanggar Al-Quran itu. Jadi analisisnya tajam sekali. Iya, banyak <laughs> makanya dihindari saja itu dengan menggunakan Al-Quran. Cukup dia disumpah dengan nama hmm. nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi diantara kita nggak ada yang mau disumpah ke Quran. Nah, nggak mau. menjadi. Iya. <laughs> ya, barakallahu Kemudian hmm. untuk meminta-minta jabatan tadi saya sudah bawakan yeah. hadisnya hmm. di mana Rasulullah menasihatkan kepada hmm. Abdurrahman uh, bin Samurah hmm. agar kemudian uh, tidak meminta jabatan karena itu akan dapat menjadikan dia celaka Yeah. Disebabkan Allah tidak membantu dia. Jadi kalau orang itu memperoleh jabatannya tanpa kemudian meminta-minta, maka Allah akan membantunya dan itulah yang menjadikan dia terselamatkan di dalam menjalankan uh, amanat jabatannya itu. Hmm. Ya Allah alam. Ya, masih di 8816363. Warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Adlan Kebayoran Baru, Ustaz. Adlan di Kebayoran Baru? Ya. Silakan Pak Adlan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekatu Ya, Pak. Semangat betul Bapak ini. Umurnya berapa, Pak? Empat puluh empat Ustaz. Masya Allah. Begini Pak Ustaz. Uh, kan di kehidupan kita sekarang, hmm. baik di Muslim terutama Pak Ustaz, iya. kan kita mau masuk jabatan ya Pak Ustaz, iya. atau mau masuk suatu PNS, hmm. atau istilahnya masuk di perguruan tinggi atau di sekolah gitu Pak Ustaz. Hmm. hmm. Kita kan tidak jujur. hmm. Kadang -kadang kita ini Eh, selalu misalkan nggak lulus ujian, nggak lulus masuk PNS, hmm. pakai uang, Pak Ustad. Hmm. Yeah. Nah sekarang selama bekerja setelah lulus pakai uang itu, terus gajinya itu gimana? Halal atau haram, Pak Yeah. Ustad? Hmm. Saya rasa itu aja, Pak Ustad. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Ya, warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ya, ya. eh, Efek dari nyogok tadi, saya. Jadi memang uh, posisi yang sekarang terjadi di banyak masyarakat ini karena terlalu meremehkan peranan agama hmm. atau hmm. terlalu berharap untuk memperoleh jabatan atau berharap untuk memperkaya diri yeah. ya, sehingga kemudian uh, segala jalan ditempuh oleh dia hmm. termasuk bagaimana memperoleh jabatan dengan cara menyogok seperti itu yeah. padahal Rasulullah telah menetapkan ar wal murtashi hmm. orang yang menyogok maupun disogok itu di neraka ya, berarti memang itu ancaman yang harusnya kita hindari Siapa sih berani di antara kita masuk neraka? Apakah karena kemudian kita menyogok dan menerima sogokan itu, kemudian kita rela masuk neraka? Tentunya kita tidak mau. Tapi karena kita sudah mulai banyak meremehkan itu, menganggap sepele itu, akibatnya kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan terhadap apa ini eh, kekuasaan dan macam-macam jabatan itu. Nah pertanyaannya, kalaupun itu terjadi, kalaupun terjadi kita bicara kalaupun. Yeah. Ya, kalau terjadi, maka bertobatlah kepada Allah. Yeah. Bertobatlah kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah. Dan gaji yang kita peroleh itu insya Allah halal. Karena memang tidak ada kaitan. Yeah. Ya, jadi ah, itu kaitan dengan pekerjaan kita. Hmm. Apa yang kita kerjakan selama itu apa ini pekerjaan halal, halal. maka hasil yang akan diperoleh tetap halal. Hmm. Tetapi proses yang tadi itu keliru, maka kita bertobat kepada Allah. Istighfar maksudnya. Ya, minta istighfar, hmm. minta beristighfar, kemudian minta hmm. bertobat kepada Allah yeah. untuk tidak mengulangi lagi. Yeah. Kalau itu sudah terjadi. Hmm. Kalau belum terjadi, jangan lakukan itu. Karena ini adalah merupakan satu ancaman yang sangat berat. Dan kemudian lebih baik kita jadi pedagang, lebih baik kita jadi pengusaha meskipun ya meskipun jadi tukang sayur, <laughs> meskipun jadi apa? uh, apa itu tukang sayur kalau pakai kosterin itu luar biasa Iya meskipun jadi apa istilahnya uh, <laughs> jual keripik lah iya. macam-macam yeah. itu yang iya. kira-kira oleh orang dianggap sebagai suatu pekerjaan yang sepele yeah. lebih bagus kita melakukan itu daripada kita memperoleh hmm. jabatan yang tinggi tapi dengan cara menyogok karena itu akan membahayakan yeah, agama so. kita dan membahayakan akhirat kita. Iya. Wallahu yeah. alam. Masih ada Mas Bagus tiga. Ya? Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, Halo, Assalamualaikum. Ya. Eh, begini Ustaz. Uh, kenapa saya uh, eh, ini masalah jihad nih Ustaz ya. Yeah. Setiap uh, mendengar orang bicara jihad ataupun orang ceramah atau khutbah itu kadang-kadang saya suka nangis Ustaz itu. Hmm. Pada saat eh, orang itu khutbah atau berapi-api atau menyinggung tentang masalah jihad, hmm. saya kadang sering menangis Ustaz. Hmm. Tapi saat orang ceramah atau khutbah itu kadang-kadang saya suka nangis Ustaz itu saat eh, membahas masalah jihad atau ataupun sepertinya kita sedang terpanggil gitu Pak ya iya terpanggil mm sering menangis Ustaz saya itu iya. yeah. mengenai air, air mata gitu mm apalagi kalau Ustaz ini masalah jihad masalah eh, ulama-ulama terdahulu gitu mm. itu yeah. eh, tidak lama Ustaz setelah itu mm. sehari dua hari tidak mendengar ceramah lagi ataupun tentang, tentang Ingat lagi hilang lagi. Hmm, semangatnya hilang lagi pak ya? Iya. Jadi gimana Ustaz? Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ya. Uh, Pak Abu Muslim, saya teringat namanya Abu Muslim Al Khawlani. Al Khawlani. Itu seorang ulama besar. Iya. Ya di masa tabi'in yang kemudian dia ini mengalami suatu kondisi dibakar oleh Musailamah al-Kadzab hmm. tapi tidak terbakar sebagaimana dialami Nabi Ibrahim. Hmm. Ya, ini perlu diingat oleh Abu Muslim hmm. supaya nanti mengikuti jejak Abu Muslim Al Khawlani nanti Bapak amin, baca, amin. Bapak pelajari siapa Abu Muslim Al Khawlani supaya suatu kondisi dibakar oleh itu hidupnya berjuang karena Allah sampai kalaupun terbakar tidak ter, hmm. kalau dibakar tidak terbakar, masya Allah. Nah, Bapak Abu Muslim e, sebenarnya ini adalah merupakan indikasi hati Bapak itu adalah hati yang bagus, bersih, ya. hati yang bersih hati yang kemudian mudah terpanggil untuk uh, memperjuangkan kebenaran Allah untuk hmm. membela kaum muslimin ya hmm. dengan nama jihad tadi itu dan ini jangan dimatikan harusnya bapak hidupkan terus ini hmm. dengan jalan mengikuti pengajian mendalami apa ini kajian-kajian apakah yeah. lewat buku apa dengarkan ceramah hmm. nah, atau kemudian mendalami Al-Qur'an mendalami hmm. sunnah-sunnah Rasulullah hmm. mendalami kehidupan para apa ini sahabat para tabi'in para hmm. ulama hmm. salihin di masa-masa lalu ini harus terus dijaga, terus dihidupkan. Hmm. Karena itulah indikasi daripada kesolehan Anda. Hmm. Makanya ini jangan dimatikan. Hmm. Nah, ini terjadi juga dengan sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Imran ibn Husain. Imran Ibn Husain ini dia menyatakan begini kepada Rasulullah dengan kejujurannya. Ya. uh, juga terjadi juga dengan Hamdallah. Hamdallah mengatakan, "Nafaqah Hamdallah ya Rasulullah." Hamdallah ini munafik ya Rasulullah. Kata nah, itu. Kata Hanzalah. Di hadapan Rasulullah. Kenapa engkau wahai Hanzalah? Begini ya Rasulullah. Kenapa kalau saya duduk berdekatan dengan Anda. Terasa surga itu mau saya raih. Hmm. Begitu saya terenyuh. Bahkan tidak jarang menangis seperti apa? Hmm. Abu Sim tadi itu. Dia terenyuh, dia terbawa. Seperti surga itu mau diraih. Hmm. Semangat ibadahnya meningkat. Tapi sayang ya Rasulullah. Kalau aku pulang kepada keluargaku, kepada masyarakatku, kepada kesibukanku, apa yang aku rasakan dekat dengan engkau tidak aku rasakan semua itu. Barangkali kita kadang-kadang mengalami seperti itu. Iya. Apa kata Rasulullah? Lau kunta ala halik la kal malaikah. Kalau kamu wahai alhamdulillah menjaga kondisi keimanan kamu itu seperti kamu selalu bersama dengan aku meskipun kamu di luar sana maka kamu akan dijabat tangannya oleh malaikat. Masya Allah. Luar biasanya muslim. Makanya Anda dengan hati yang seperti itu pertahankan. Dan kemudian hidupi dia dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan kehidupan para salafus saleh. Supaya kehidupan hati Anda terus dengan apa ini eh, terenyuh dan munculkan mata sampai Bukan hanya sebatas itu. Anda berkorban untuk Allah. Hmm. Anda berkorban untuk memperjuangkan Islam. Yeah. Anda berkorban untuk membela kaum muslimin. Hmm. Inilah setinggi-tinggi cita-cita untuk kemudian Rasulullah mengatakan tiga kali. Waditu an uqtala fi sabilillah. Tumma uhya, tumma uqtal, tumma uhya, tumma uqtal. Nabi dijamin surga. Diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Rasulullah mengatakan, aku berkeinginan. Kalau aku berjuang di jalan Allah sampai aku terbunuh. Kemudian dihidupkan lagi sama Allah. Kemudian aku berjuang lagi sampai terbunuh. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Kemudian aku berjuang sampai aku terbunuh. Sampai tiga kali Rasulullah berharap seperti itu. Apa yang kita harapkan sekarang ini? Kita banyak berharap untuk kemudian mendapatkan harta, harta yang, yang banyak. banyak, dapat jabatan yang tinggi, Mobil dapat yang banyak. kehidupan yang mewah dalam iya. kehormatan-kehormatan. Yeah. Kita banyak berharap yang kosong. Hanya sebatas rongsokan dunia yang kita harapkan. ini. Kita banyak berharap untuk kemudian ridha Allah. Dan bagaimana harapan itu yang terbaik? Mati terhormat. Membela Islam, menjalankan Islam dengan benar. Atau mati syahid. Hmm. Itu yang kita harapkan dalam hidup ini. Bagaimana kita hidup terhormat dengan um, menjalankan Islam, memperjuangkan Islam. Hmm. Atau kemudian mati terbunuh dalam rangka untuk membela Islam. Hmm. Luar biasa itu. Nah, ini semua yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita sehingga kata Rasulullah, riwayat Muslim, من لم يغزو ولم yuhadith nafsahu bil ghazu mata ala syu'batin minan nifaq kata Rasulullah siapa yang tidak pernah dalam dirinya untuk berperang membela agama Allah dalam dirinya tidak punya keinginan itu tidak punya apa tidak ingin berperang tidak punya keinginan untuk membela agama Allah kalau mati matinya dia mati dalam kemunafikan kenapa karena orang seperti itu pasti takut mati kita tidak boleh takut mati Selama kita berada di posisi yang benar, membela agama Allah yang benar, maka jangan kemudian kita pertimbangkan mati dengan keadaan apapun selama kita mencapai ridha Allah seperti kata Hubei bin Adi. La ubali hina uqtalu musliman ala aijam billahi masra'i. Tidak pernah aku pertimbangkan dengan keadaan mati apapun selama aku mati dalam keadaan muslim, berpasrah diri kepada Allah, mengharapkan rida Allah. Inilah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Tetapi sayang, kita sudah mulai banyak terkena fata morgana. Ya, semoga kita diberikan kekuatan Abu Muslim untuk selalu menjaga kekuatan keimanan kita sebagaimana yang disebutkan oleh Hamdalah tadi dan sebagaimana Bapak rasakan itu yeah. Iya. hidupkan hati Anda dengan apa hal-hal yang dapat uh, menghidupkan hati berupa baca Al-Qur'an, meningkatkan ibadah-ibadah, yeah. terus mendekatkan diri kepada Allah SWT wallahu alam. Iya, ini kayaknya yang terakhir Ustaz. Yeah. Jadi Abu Muslim tadi pertanyaan jihad itu menjadi pertanyaan terakhir karena waktunya sudah oh, iya, habis. Ya, <laughs> Mungkin ada pesan lagi satu menit. Set. Ya, akramakumullah, memang apa yang kita bicarakan pada poin ini adalah merupakan suatu realitas hidup yang kita Betul. semua menghadapinya. Meskipun kondisi masyarakat kita yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, yeah. penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, maka kita tidak boleh terbawa kepada arus yang ada. Betul. Bahwa kebenaran adalah kebenaran, kebatilan yeah. adalah kebatilan. Yang harus kita pegang kebenaran, apapun keadaannya, resiko sebesar apapun harus kita pegang kebenaran itu sehingga kita kemudian intinya bagaimana mencari ridha Allah dengan membawa kebenaran itu. Maka jangan terpengaruh oleh harta maupun jabatan yang memalingkan kita dari jalan Allah SWT dan dari jalan kita memegang kebenaran itu. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita sekalian. Amin. Aku kali ada astagfirullah maaf atas kekurangannya kurangannya. Yeah.